الحمد لله برحمته يتراحم عباده المؤمنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد apabila kita berbicara masalah zalim sebetulnya ini kan sudah jadi bahasa baku di kita namun hmm, begitulah nasib daripada bahasa Al-Quran ketika sudah menjadi bahasa baku dalam satu lingkungan kadangkala terjadi kerancuan penggunaan kata itu. Bila kita mendengar kata-kata dolim, itu umum yang tersirat apa itu? <laughs> ada orang yang sedang berkuasa, hmm. ada dari penguasa, yang sedang melakukan perilaku dan sikapnya dan yang jadi objeknya tiada lain adalah orang-orang yang ada di bawah. Padahal ungkapan dolim atau adul matu itu begitu luas maknanya nanti tergantung kepada siakul kalam, kepada konteks ayat atau konteks hadis, bagaimana cara mengungkapkan kata-kata azulumatu atau kata azulumu. Ada yang hampir sama dengan zalim. Hanya yang beda itu adalah objeknya Siapa objeknya dan siapa subjeknya? Siapa amil dan siapa makmulnya? Siapa fa'il dan siapa maf'ulnya? Kalau fa'ilnya, kalau amilnya dari atasan, kemudian makmul atau makmulnya yang dibawa ini biasa diungkapkan dengan kata-kata zulmun tetapi bila amilnya dari bawah sedangkan makmulnya di atas ini biasa diungkapkan dengan ungkapan hasud jadi apabila demikian Hasud dengan dolim itu sebetulnya sama Dari segi keberadaannya Hanya perbedaannya itu dari segi amil, makmul, fa'il, maf'ul, subjek dan objek Satu saat tidak mustahil akan terjadi kedua-duanya yang satu menjadi objek perusakan itu dari bawah hmm. yang satu dari atas ini merupakan perimbangan karena memang demikianlah apabila pada satu saat nah ada istilah kan ada ungkapan ah kia-kia teing mah <laughs> itu biasanya dari bawahan itu ungkapan yang seperti ini ucing baik ngoyet itu kenapa didolim itu didolim oleh siapa bukan oleh kucing lagi tapi oleh pemilik kucing <laughs> Tetapi tentu eh, pada satu saat akan beda ungkapannya ternyata apabila dari bawah kepada atasan. Belum pernah terdengar ada kucing hasud. Oh, amal ayah kucing hasud. Tapi ya alamun ucing nusi gagarong, nah ini. <laughs> atau garong siga kucing gitu tidak mustahil akan terjadi hasur gitu nah apabila demikian ternyata ungkapan adulmu atau adulmatu itu fokusnya itu kepada kolbiah nafsiyah kembalinya itu kepada jiwa bukan kepada badannya bukan kepada fisik hanya ke alatnya itu biasanya badannya memang demikian akan tabiat manusia karena hakikatnya manusia itu adalah nafsan nafsun bukankah pada akhir surat al-baqarah diungkapkan la yukallifullahu nafsan Allah tidak menuntut kepada seseorang maksudnya kepada nafsan bukan kepada badanan hanya nah nanti ada dua kemungkinan taklif itu seperti yang pernah kita bahas pada awal pembahasan masalah-masalah hukum tidak terlepas bahwa taklif itu ada dua macam. Pertama al-amru, yang kedua an-nahyu. Yang satu mewujudkan perintah, yang satu meninggalkan yang dilarang. Makanya di sini dikatakan Abdul matu adamun nuri. Hmm. Zulmatun atau zalim itu hakikatnya adamun nuri. Tidak ada sinar. Nah, di sini menunjukkan yang dimaksud bukan sinar hisiyah. Artinya bukan sinar yang konkret tetapi sinar maknawiyah karena sinar ini hubungannya dengan kolbia, bukankah nah, ada ungkapan Allahumma nawwir kulubana nah ini nawir kulubana binuri hidayatika ya Allah sinarilah terangilah kulubana hati-hati kami ini binuri hidayatika dengan nur hidayahmu kama nawartal ardo sebagaimana engkau menerangi bumi binuri samsika dengan sinar matahari. jadi bila demikian ada orang yang gelap hatinya maka demikian pula biasanya diungkapkan dengan ungkapan gelap mata hakikatnya bukan mata mata kepala orang yang sedang gelap mata itu tetapi menunjukkan gelap hatinya itu maka pada satu saat tindakannya pun seperti orang yang gelap hmm. itulah nanti ya ada ungkapan sumun bukmun umyun Apa benar dia tidak mendengar kata siapa? Periksa ke itu. Hmm. Apa benar dia tidak melihat? Periksa ke Ciceno. Hmm. Apa benar itu? Dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasa. Bukan itu yang dimaksud. Bukan hisiah, bukan fisik. Akan tetapi yang dimaksud adalah al-qulubu mafis Hati kecil hakikatnya Makanya kenapa di sini diungkapkan bahwa yuayu abbaru biha biasanya gitu, ya, diungkapkan dengan kata azulmatu itu apa? Anil jahli kebodohan wasyirki syirik wal fiski fiskun nah. kama yu'abbaru binuri an addadiha sebagaimana diungkapkan dengan kata-kata anur kebalikan daripada al-jahlu, asyirku dan al-fisku. Perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud al-jahlu di sini bukan tidak mempunyai ilmu. Pengertian al-jahlu ungkapan daripada adul matu itu bukan orang yang bodoh. Tetapi tidak mustahil al-jahlu itu adalah orang-orang yang pintar. Makanya kenapa hmm, Sewaktu-waktu al-jahlu ini diungkapkan dengan kata-kata sapihun. Sapihun bukan bodoh. Tetapi rupak Oh itu. Kelihatannya itu kaku. Sehingga perilakunya seperti orang-orang yang bodoh. Hmm. Makanya nah, mereka mengungkapkan, mengatakan kepada orang yang beriman itu anu minu kama amanas supahau hmm. apakah kina kita akan beriman sebagaimana orang-orang yang supaha beriman makanya di sini perbedaan persepsi itu Allah menyatakan ala inahum humus supahau. Hakikatnya lah yang sapi itu. Walakin Namun mereka tidak tidak berilmu, tidak tahu. itu Di sini menunjukkan bahwa tidak tahu tidak selamanya orang itu tidak berilmu. Kadangkala dia itu berilmu tapi sikap dan perilakunya seperti orang yang tidak berilmu. Hmm. Makanya nanti sewaktu-waktu ada ungkapan, oh masa ini teh sarjana. Ih, eh kan di harukung teh tapan sarjana wungkul ya teh. Hmm. Ah piraku. Ini teh orang terkemuka ya eta kapanan anu di tahanan Depok kesaha itu kan bukan sedikit-sedikit telu bintangnya juga telu bintangnya belum ditambah bintang kejora <laughs> kita makan baru bintang kecil ya pak nah makanya yang kedua sirkun Syirkun itu kan bukan perbuatan badania, Tetapi syirkun itu adalah pekerjaan kolbiyah nafsiyah Hanya diungkapkan dengan badania, Diungkapkan dengan fisik Dengan pingkan pula Yang berhubungan dengan piskun Maaf, piskun bukan fisik bahasa kita hmm. Tetapi piskun itu adalah ungkapan dari orang yang merusak. Makanya kenapa tikus disebutnya puai sikok itu. Kenapa? Nah, sebab piski kita lihat itu di rumah. Eta pintu terbuka. Tikus main ngagorogotane hayang nyin jalan itu sak itu terbuka pintu ih nyulusuf gitu ayawe di Bali itu kamu tanu itu piskun teh ngan ieu tikus gede huluna makanya coba kita perhatikan salah satu firman Allah Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dulumati ilan nur Allah lah pelindung penolong orang-orang yang beriman yukhrijuhum dia mengeluarkan mereka minad dulumat dari kegelapan-kegelapan ila nur kepada cahaya walladzina kafaru awliyahumu togutu sedangkan orang-orang yang kupur maka pelindung-pelindungnya adalah togut yukhrijunahum minan nuri ila dulumat di sini kita perhatikan kalau di atas yukhrijukum itu subjeknya itu pelakunya fa'ilnya amilnya itu adalah bentuk tunggal karena Allah tetapi eh, kalau togut diungkapkan dengan kata-kata yukhrijune bentuk jama bentuk plural menunjukkan bahwa togut itu lebih dari satu. Makanya sewaktu-waktu diungkapkan dengan kata tawagit. Hmm. Tapi Allah kan tidak ada bentuk jama. Kalau Allah diungkapkan bentuk jama, berarti ini adalah sikap dan perilaku syirkun. Nah di sini jelas kalau Allah mengeluarkan mereka mengeluarkan orang-orang yang sudah beriman tadinya dari dulumat ila nur sedangkan nah, togut hmm, mengeluarkan mereka minan nur ila dulumat. Hmm. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah adalah pemilik neraka. Nah, di sini dikatakan bukan dengan nar tapi ashabun nar. Menunjukkan bahwa ini adalah kufur hakiki. Kupurnya kupur hakiki Makanya diungkapkan dengan kata-kata ashabun nar. Kalau ahlun nar bukan orang kufur hakiki. Tapi ahlun nar mah justru orang yang beriman. Hmm. Jadi jangan dikira ahlunar nar itu orang kufur bukan. Ahli neraka itu orang yang beriman. Ini diterangkan oleh Rasulullah. Yahruju minan nar man kola la ilaha illallah wa fi kolbihi waznu syairatin min khairin sampai waznu zarratin min khairin min imanin akan keluar dari api neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada seberat zarah, ada seberat kacang gandum, seberat gandum, ada juga seberat kacang syair min imanin daripada keimanan. Itu jelas bahwa yang keluar dari neraka itu adalah orang iman. Makanya nanti diungkapkan dengan ahlunar dan sohibunar atau ashabun Nah, bedanya kalau sohibunar itu hum fiha khalidun. Sohib Sohibul bet itu. <laughs> Ketika orang berkumpul, nah, tamu-tamu pada pulang kecuali sohibul bet Masa pemilik rumah ikut bubar? Demikian pula sahibun nar ketika ahlunar keluar itu satu, dua, tiga sampai habis ahlunar keluar sahibun nar tidak akan keluar hum fiha khaliduna Di sini diungkapkan wazilmu inda ahli logati wa kasirin minal ulama'i Zalim menurut ahli bahasa dan kebanyakan ulama mereka hmm, membuat batasan bahwa zalim itu adalah wad'u syai'i fi ghairi madihil muhtasfi bihi imma binuksonin au biziadatin wa imma biudulin an waktihi au makanihi Lalu menurut ahli bahasa dan kebanyakan ulama itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang dihususkan baginya Kopea itu tempat khususnya, punya tempat khusus kopiah itu. Padahal kopiah itu harganya paling ah, terus puluhan ribu. Tapi sepatu makan bisa ratusan ribu. Bahkan ya yang royal itu yang banyak uangnya. Itu ada yang sepatu jutaan. Hmm Nah wah menang maring I sana duit nah orang pakai dihana kue <laughs> menang maling eh tapi orangnya yang beli kopiah mo ah. saya may menang capek dengan duit ah dipakai di di luhur mau dipakai di suku nah bila terjadi hukum kebalikan nunak kopiah dis suhun lanttara al mahal itu kerma duit menang maling gitu ditempatkan bukan pada tempatnya menurut batasan ini itu termasuk zalim caranya kemungkinan binuksonin au biziadatin mungkin mengurangi dari kamiah jumlah mungkin kalau sholat nah mengurangi jumlah bilangan sholat atau tidak mustahil menambah jumlah bilangan sholat bila ini dilakukan secara amdan sengaja mengurangi dan menambah ini termasuk zalim makanya sholatnya tidak sah tetapi kalau mengurangi jumlah atau menambah jumlah min gairi andin tidak dengan cara sengaja ini sah solatnya tapi harus ditamal dengan sujud sah Neta itu Kerma jumlah sholat na pohok kurang Sujud sahwinya juga lupa <laughs> Ya Allah Eta eh, kumaha eta cara sholat itu hmm. Bagaimana kalau menambah jumlah waktu? Katakanlah pada satu saat saum itu harusnya 30 hari paling banyak. Tidak ada saum 31 hari. Saum yang seperti ini termasuk dolim kumaha lamun sama itu menambah dan berkurang itu secara sengaja maka yang seperti itu termasuk pendoliman yang berhubungan dengan hukum-hukum syar'i wa ima udurin an waktihi au ma'akani kemungkinan menyimpang dari waktunya nah atau dari tempatnya. Yang dimaksud waktu apa? Kita maklumi bahwa nah, ibadah mahdo itu tidak ada yang terlepas daripada mikot. Makanya kita mengenal mikot zamani, kemudian mikot nah, mikot makani dan mikot zamani sholat itu hubungannya dengan mikot zamani hmm. dalam arti waktunya ditentukan tapi tempatnya tidak ditentukan silahkan sholat di mana di mana saja Bagaimana kalau saya mau yang absolut di masjid? Bagaimana kalau tidak di masjid hanya tidak abdolu? Nah itu. Tapi kalau pada satu saat salat duhur belum waktunya secara sengaja atau salat duhur lewat waktunya secara sengaja ini sudah termasuk zulman termasuk pendoliman tetapi ada juga nah, yang berhubungan dengan tempat biasanya disebut makani seperti apa? Hmm. Umroh Umroh itu kan tidak zamani tetapi umroh itu ditentukan tempatnya, tapi tidak ditentukan waktunya. Yang teristimewa haji. Haji mah mengandung dua sisi. Zamani dan makani ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya. Inilah kelebihan daripada haji daripada ibadah yang lain. Kenapa? Nah, wajar. Dalam sholat ada umroh tidak ada pak. Dalam sholat mengandung umroh tidak, tidak ada. Tapi dalam umroh ada. Dalam dalam sholat ada unsur haji tidak ada, tidak ada. Tapi dalam haji ada unsur Hmm. Dalam sodakoh ada unsur haji? Tidak ada. Tapi dalam haji ada unsur manajan loba haji koret itu. Hmm. Betul itu. Maka kenapa ada ungkapan eh haji-haji koret itu. Eh hmm, ujang gitu. Ih, abdi mah can haji gitu. <laughs> Jadi mun can haji mah wajib koret teh. Tuh. Bergeser dari waktunya, bergeser dari tempatnya. Timbul pertanyaan dari segi waktu ini. Kalau orang Irian sudah sholat duhur, orang Irian ada di Irian Sholat duhurnya kapan Pak? Hah? Waktu waktu duhur katakanlah pukul 12 Kemudian orang Irian sekarang ada di Bandung. Sholat duhur na tabu sabaraha. Ya? Pukul pukul 12 atau pukul irian ada saya mah udang irian hmm, nelpon ke irian di irian mah sudah zuhur hanya kebetulan sekarang sedang di Bandung boleh dia melakukan sholat pukul 10 nah kalau di Mekah sudah tanggal salapan di Bandung belum tanggal salapan katakanlah di Mekah mah tanggal salapan teh poe poe kemis di Bandung tanggal salapan teh poe Jumaat apa kita harus nuturkan anu di Mekah nah, bila demikian artinya agama teh khusus ke orang Mekah makanya ketika ada seorang sahabat pergi ke Syam Tupi Syam teh di mana Pak? Lagi? Ah, iya mah ribut pas banyak pas ke Madinah ke terangsam abdi si ke Madinah ke si ke Sam <laughs> Sam itu Syria Syria nah ketika orang ini sampai di Sam karena ada keperluan ternyata dia mendapatkan hilal pada hari Jumat Artinya malam Jumat hilalnya terlihat, maka saumnya hari Jumat. Dia orang mana, Pak? Orang Madinah. Hmm. Tapi ketika berada di Syria, itulah waktu yang berlaku. Makanya jangan heran. Dia melakukan saum pada hari Jumat balik ke Madinah. Waktu sampai di Madinah ditanya oleh Ibnu Abbas, "Kamu saum kapan di sana mulainya?" Hari Jumat. Yang kata Ibnu Abbas, "Kami mah hari Sabtu." Maka sahabat yang sholat, eh, yang saum di di Syria merasa aneh Kenapa tidak cukup dengan ru'yatnya Muawiyah? Maksudnya ru'yat Muawiyah karena Muawiyah sebagai khalifah. Gitu. Kata Ibnu Abbas, la tidak. Sebab beginilah Rasulullah memerintah kami. Di mana berada di sanalah waktu berlaku. Jadi orang Indonesia tidak benarkan mengikuti waktu Mekah. Bagaimana? Kan karena itu saum aropa, Artinya harus sama dengan orang yang wukuf. mau sama, Pak. So, misalnya begini. Waktu kemarin saum saum aropahnya atau wukuf aropah itu Tanggal berapa Pak? Tanggal 9 hari apa? Kebetulan hari hari Senin kan di sana itu. Hmm. Kemudian kita ikut saum Arafah hari Senin karena yang wukuf di sana juga hari Senin boleh. Ketika kita sudah mulai saum saum Arafah hari Senin mulai saum sekarang kan jam 4 itu orang yang wukuf di sana jam berapa Pak? Bulan? Iya jam berapa? <laughs> Mundur saja 4 jam Jam 3, jam 2, jam 1, jam 12 malam cing kalau harus sama dengan sedengan di Eropa kenapa orang yang di sana belum wukuf kita mihlaan saum Eropa eh, dimulai pertanyaan kalau di sana wukuf di Eropa tanggal salapan Kemudian kita saum aropa tanggal salapan sama tidak Pak? Sama. Hmm. Orang Irian sholat duhurnya kapan? Orang Bandung? Tuh, sama tidak? Sama, di sana sholat duhur, di sini sholat duhur. Bagaimana seperti tadi orang Irian mengikuti waktu Irian, sholatnya sah tidak? Tidak, makanya sholat duhur jam 10, Hmm. Nah, inilah barangkali yang termasuk kepada ungkapan dolir an waktihi al makamihi baik materi waktuna itu kata para sahabat kunna natahayyanu kami menetapkan waktu idza zalati syamsu romaina Bila matahari tergelincir, kami melempar jumroh, tiga jumroh. Tapi kenyataannya, ah ngerasa saya. Ada yang bangga. Bapak cina kumah mari mari jumroh Aduh ibu silih seret habis mah untung cina kosong jam sabarah meledokna jam 12 peting oh hmm. nya pantas we itu <laughs> puguh we atuh sholat nak dina waktu maghrib <laughs> kosong di masjid deh atau bergeser dari tempatnya makani ini sudah ditentukan zamani dan makaninya ini kebanyakan orang yang melaksanakan haji itu sudah mulai robah dari mikot makani bukan di tempat yang ditentukan. Ada umumnya dari kita gelombang pertama atau gelombang kedua pun ternyata melakukan ihromnya itu di Jeddah ini sudah bergeser waktunya. Hmm. Padahal orang Indonesia yang menggunakan pesawat terbang, mikotnya itu ada dua kemungkinan. Pertama, nah, dari Kornul Manazir, yang kedua mungkin daripada Yalam Lam. Itu tergantung situasinya. Jadi kalau memungkinkan dari kornul mana dia, dari kornul mana dia, termasuk dari mana saja masuknya. Jadi mungkin dari kornul manajil, mungkin dari Yaman. Jadi tidak selamanya nah, kita itu mikot dari kornul manajil tidak. Ayat asana pada ada merek oh, bimbingan haji kornul manajil. <laughs> Roba atau kemah bimbingan haji itu Yaman. Nah, bukan begitu, lazimnya lazimnya dari kornal manajid. Kecuali kalau ada uh, cuaca atau suasana yang tidak memungkinkan untuk rute melewati daripada kornal manajil itu. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya di sini diungkapkan lagi oleh sebahagian ahli hikmah azulmu salah satun zolim itu ada tiga macam yang mana hmm, pertama zulmun bainal insani wa bainallah Zolim antara manusia dan Allah Artinya manusia mewujudkan perbuatan dolim dan ini adalah hubungan manusia dengan Allah. Makanya di sini dikatakan wa adomu al-kufru wasyirku wan nipaku. Balik lagi kepada pembahasan di atas. Yang paling besar dolim itu adalah kupur, syirik dan nipak. Ini kan nifak juga hakikatnya kubur itu. Kenapa syirik juga hakikatnya kubur itu? Hmm. Nah, yang kedua, ah, makanya diungkapkan nah, dalam surat Luqman itu dulmun bainal insani wa Lo itu dengan ungkapan ayat inna syirka la zulmun azimun Sesungguhnya syirik adalah dolim yang besar. Yang kedua, dulmun bainahu wa bainanna. Dolim antar manusia. Itu. Inilah barangkali merupakan kebalikan daripada hasud. Itu. Jadi amilnya, failnya, subjeknya yang lebih atas pemimpin, pengurus itu kepada yang bawahan. Makanya di sini dinyatakan Inna masabilu alal ladina yadlimuna nasa wa yabghuna fil ard bi ghairil haqq ulaika lahum azabun alim sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dolim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa benar. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Yang ketiga, dulmun bainahu wa bainan nafsihi. Ini mah yang jadi objek dolim pendolimannya itu dirinya sendiri itu. Hanya banyak yang tidak merasa kalau mendolim kepada orang lain sadar dia dolim. Tetapi yang seperti ini banyak yang tidak merasakan bahwa ini adalah pendoliman. Makanya ketika Allah menurunkan Al-Quran Ketika Allah mengutus para Rasul Akan ada tiga sikap manusia menyikapi Al-Quran dan menyikapi Rasul Allah yang diutus. Summa awrasnal kitab alladina istawpaina min ibadina faminhum zalimun linafsih waminhum muqtasidun waminhum sabikun bil khairat Maaf, ini sinnya harus pakai alif ini. Sabikun bil khairat. Ini ketinggalan alifnya itu. Hmm. Biidnillah dalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami warisan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolim dirinya sendiri Dan di antara mereka ada yang pertengahan Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Yang demikian itu adalah karunia yang besar Yang mana ada sikap menyikapi ketika turunnya Al-Quran, ketika diutusnya para Rasul, Rasul Allah, di sini dinyatakan dalam penjelasan dalam tafsir nah aksaman salasatan dan kami jadikan mereka tiga macam tiga bagian yang pertama dolimun linafsim yaitu dolimun linafsi yang mana mufarritun pipi libadil wajibat yaitu yang meninggalkan sebagian kewajiban murtakibun libadil muharramat dan melakukan sebagian yang diharamkan yang kedua muftasidun yaitu orang yang sineger tengah lah itu yang pertengahan muadzin lil wajibati tarikun lil muharramati yaitu mereka yang melaksanakan kewajiban-kewajiban serta meninggalkan yang diharamkan tako'u minhu tarotan ba'dul hafawat wahinan yatruku ba'dal sana namun sewaktu-waktu terjadi darinya sebagian kekeliruan dan sewaktu-waktu meninggalkan sebagian yang dianggap baik hmm. yang wajibnya dilakukan tapi yang sunatnya ditinggalkan nah ini karena sewaktu-waktu menganggap enteng Masih mendingan kalau orang itu malas. Malas melakukan yang sunat. Tapi kalau sudah mengap enteng kepada perbuatan yang sunat, hal ah, ini bisa membahayakan. Karena sewaktu-waktu tersirat dalam pikir, ah kan baik. Mau disiksa iya, kira-kira sunat. Hmm. Para hadirin, Begini barangkali, kalau selama satu bulan kita meninggalkan kobliyah subuh rawatib, apa tidak ada perasaan dalam diri selama satu bulan kita memadamkan sunnah Rasul? Kalau satu tahun <laughs> Artinya satu tahun kita memadamkan sunnah Rasul Qobliyah subuh. Awas, bersiap-siaplah nanti keturunan kita. Mereka tidak mengenal Qobliyah subuh. Nah, dah bapak jeng emak oge tarah. Bukankah kita yang mematikan sunnah Rasul itu? Bila Rasul menyatakan Man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia akan bersama-sama denganku di surga. Bagaimana kalau yang mematikan? Kalau hanya sekedar ngedul sewaktu-waktu tidak ngedul. Tapi kalau sudah menganggap enteng, artinya ini akan menjadi akhlak gitu. Kita lihat hari Jumat Assalamualaikum Assalamualaikum bubar itu Jumahan itu nah ada sudah Jumahan nah oke okay. itu kan sampai sampai sekarang itu berkelanjutan itu Mbak dia Jumat itu sudah banyak yang tidak memperhatikan Coba kita lihat Karena kebagian di luar masjid Itu imam sedang khutbah ngelepuh saya udud itu Kira-kiranya bagaimana Pak ini? Dosa ini. Orang tidak punya rasa dosa. Kenapa dosa? Idanu dia li salati min yaumil jumu'ati pas'au ila wadarul bai'a. Tinggalkan jual beli. Termasuk merokok tidak. Itu yang dimaksud dengan makna tersirat. Yang tersuratnya eh, tinggalkan jual beli. Bagaimana kalau pegawai kantor? Jual beli bukan? Bukan kan? Jadi boleh pegawai kantor mah. Nah, ini banyak yang belum menyadari. Jadi <laughs> ah, lebar sana itu. Nabi kan kareng sewot bakai disambung deui. Berlaku yang seperti ini setiap Jumat Berarti setiap Jumat dia sudah melakukan dosa Wazarul baik Makanya nah ada juga di sini yang dimaksud sabikun bil khairat biidnillah ini mah termasuk orang-orang yang dinyatakan saleh yakumu bi ada'il wajibati wal mustah wal mustahsanati wa yatrukul muharramati wal makruhati bitaisirillah wa taufiqih orang yang sabikun bil khairat dengan izin Allah dia mampu mengerjakan yang wajib dan juga pekerjaan-pekerjaan yang sunat meninggalkan yang haram juga meninggalkan yang makruh. Untung saya sudah dengar rokok itu. <laughs> Tentu ini sirilah itu. Allah memberikan kemudahan wa taufikihi dan taufiknya berarti nah orang yang sewaktu-waktu itu melakukan yang makruh artinya orang ini dari segi itu belum dapat taufik itu ya. <laughs> tapi tidak mutlak ya dari segi itu belum dapat taufik akibatnya eh, akibat daripada dolim hmm, kalau di atas tiga macam ini adalah merupakan menyikapi turunnya Al-Quran hmm, maka di sini diterangkan akibat daripada menyikapi turunnya Al-Quran pun ada tiga macam. Di sini dijelaskan oleh sabda Rasulullah an anasib di malikin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zulmu salasatun Zalim itu ada tiga macam. Yang pertama, fazulmun la yaghfirullahu. Ada dolim yang tidak dia akan diampuni Allah Allah. Tiada lain itu adalah nanti ada penjelasannya. Hmm. Sebab ada wadulmun yaghfirullah. Ada dolim yang akan diampuni oleh Allah. Wadulmun layak rukuhullah syai'an dan dolim sedikit pun Allah tidak akan meninggalkannya nanti akan diberlakukan akibat pendoliman ini amma dulmul ladhi layak piruhullahu asyirku dolim yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah syirik hakiki syirik hakiki Wa amadzulmu yagfirullah Adapun dolim yang akan diampuni oleh Allah Fadulmul ibadi li anfusihim yaitu pendoliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri yaitu sewaktu-waktu meninggalkan yang wajib sewaktu-waktu melakukan yang haram ini termasuk zulmun linafsihi dan nah, adapun dulmun layat rukuhu dolim yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah wadulmul ibadi ba'dihim ba'dah yaitu pendoliman seorang hamba sebagian mereka kepada sebagian lagi artinya dolim kepada manusia atau hasud kepada manusia Bagaimana tidak ditinggalkan oleh Allah itu? Dijelaskan kembali oleh Rasulullah pendoliman terhadap manusia itu. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna rujwa layakti yaumal kiamah Bihasanati amsalil jibali dia datang pada hari kiamat dengan membawa bermacam-macam kebaikan bahkan jumlahnya itu seperti gunung hmm. tapi nah ini ada tapinya namun waqad hadza orang ini pernah mendalim seseorang wa akhadha mala pernah mengambil harta orang lain Wahoda min irdi dan dia juga sudah mengambil dari kebaikan orang artinya mengganggu kehormatannya bagaimana akibatnya hmm. nah di sini dinyatakan bahwa fayakudu hada min hasanatihi orang yang didolim bila tidak memaafkan sampai kiamat, dia akan mengambil dari kebaikan orang yang mendorim. Kapungkur cenanya kantos ngadolim abdi nepikan ke abdi di penjara teh. <laughs> Makanya banyak orang yang jadi korban pendoliman seperti ini tuh setiap periode itu sama mereka di Orde lama, Orde baru, Orde reformasi, ayah pendoliban siga gitu. Nanti pada satu saat, kalau orang yang mendolim seperti itu, banyak kebaikannya, itu dicicil <laughs> oleh orang yang didolim. Diambil. Faidalam tabkolahu hasanatun dan bila sudah habis kebaikannya karena diambil kan ternyata uh, objek dolimnya itu bukan satu dua orang salemur sakabupaten saprovinsi itu eh, sanagara itu ngabring itu waduh sanagara nudi dolim itu pada hari kiamat Nah, bila ternyata kebaikan dia sudah habis, terjadi hukum kebalikan. Orang yang pernah didolim oleh dia akan diambil keburukannya dan dicampakkan oleh kepada orang yang berbuat dolim. Aduh, maka hadian geus beak, <laughs> ayeuna dibeungbeurasan oleh kagoreng pacutan. kira-kira bagaimana akhirnya nah ini makanya uhida min sayiatihim bila kebaikan orang yang dolim sudah habis maka akan diambil kejelekan orang yang didolim kemudian paturiha alaihi akan dicampakkan kepada dia yang dolim itu Bila demikian ternyata dengan ungkapan dari Rasulullah kita perlu hati-hati pantas bila satu keterangan yang lain Rasul menyatakan Iyaka wa dhulma Awas kamu jangan dolim Fa inna dhulma dhulumatun yaumal kiamat Karena dolim itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita berusaha semampu kita, kita tidak termasuk orang-orang yang mendolim. Biarlah kita jadi objek dolim, tasal kita jangan subjek dolim. Aku luka lihada wa astagfirullah li Pak ya, Tarasan Ya dina hadis riwayat Ahmad Nasai Abu Daud tentang hadis tu billahi roba itu sampai Muhammadin nabiya tapi sauna di persisme cenah sange wa rasula teu aya hadis nisanis gitu. kitu. Ada. Gubernur menghibahkan hewan kurban tapi dari APBD itu bagaimana kedudukan kurban? Iya. Engke ganjaran naik ke APBD <laughs> tidak tidak tidak dituntut lurah tidak dituntut kurban. Tidak ada tuntutan kurban kalurah. Yang dituntut kurban mah adalah pribadinya, bukan lurahnya. Itu. Makanya istilahnya juga kan itu mah sumbangan tuh. Ini sumbangan dari Bapak Presiden lah jadi bukan kurban. Nah itu yang di istiqol istilahnya juga sumbangan itu. Hmm. Boleh tidak dalam satu rokaat membaca dua surat? Boleh. Boleh. Ini dalam hukum katanya tidak boleh kelihatan orat. Saya pernah eh, kelihatan orat, tangan-tangan saya terlihat oleh ketua KBHI katanya harus bayar dam 200 real dan bayarnya ke ketua KBHI. Itu benar tidak katanya? kelihatan apa? Kelihatan aurat dia kelihatan tangannya. Tentu kata ya. ketua KBIH harus bayar dam e, eh, 200 real katanya. Burung. <laughs> Lihat dulu yang harus yang dilanggar. Pelanggaran adanya dam itu apa? Ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah memakai jubah itu dan tercium memakai wangi wangian oleh Rasulullah diperintah buka jubah kamu hilangkan wangi-wangian kamu dan Rasulullah tidak menyuruh dam <laughs> jadi ketika ada orang yang terlihat aurat yang seperti ini tinggal istighfar saja Makanya pernah ini pada tahun satusan dua ribu kalau nggak salah, itu ada aki-aki kolot itu. Oleh saya di Reyan di Madinah, aki, naon cina bapak, udah jalan-jalan ya. Wow, wing magus beak duit naoge <laughs> Beak dipakein, wah, kuki aja kamari cina hampir 2500 beak dipakai dalam ulu. Uh, Iya matu lain dah maki dam-daman gitu. sudah tawaf wada masuk ke kamar itu di dam, Kemudian itu menepuk rengit itu di didam. Yang tidak boleh itu berburu. Sa ayah nomor rengit tidak ada. Ya, makanya ini pernah dimasalahkan di Depak Pusat itu untuk memperingatkan kepada pelaku-pelaku ini. <laughs> Jadi ternyata itu bukan hanya mafia pajak, mafia dam juga banyak gitu. Uh, uh, hmm. bagaimana kalau saya bekerja di restoran yang menjual minuman keras ah cari saja restoran yang tidak menjual minuman keras itu dalam acara di sebuah TV Imam Besar Masjid Istiqlal mengatakan bahwa Rasul pernah menerima tamu orang Nasrani di masjid dan melakukan kebaktian di masjid benarkah oh. Nabi bukan menerima bukan menerima orang luar Islam tapi Nabi pernah menawan Nabi pernah menawan orang luar Islam kenapa ini siasah Nabi sebab beberapa hari eh, tawanan ini ditawan di dalam masjid mau tidak mau akan mempengaruhi kepada penglihatannya dan ternyata setelah beberapa hari ditawan Rasul menyuruh lepaskan dia begitu dilepaskan dia keluar mandi hmm, karena sudah beberapa hari tidak mandi. itu hmm, setelah mandi masuk lagi ashadu alla ilaha illallah masuk Islam itu Kak hmm. tak uleman tengamplop tapi tuang kumaha cengis <laughs> Kak uleman ah. Yang haram itu asariku. Artinya ada orang yang tidak diundang tapi dia sengaja ikut makan di undangan itu termasuk asariku. Tapi kalau dia diundang tidak termasuk mohon ribu itu. Tidak ada mohon ribu itu. <laughs> Katanya ada nggak ritual khusus untuk syukuran istri yang hamil 4 bulan katanya ada. ada tidak ada dan memang sekarang sedang trendy itu jadi kalau dulu itu peninggalan orang-orang tua tujuh bulan, nah sekarang mah digeser jadi empat bulan. <laughs> Kenapa tidak dari satu bulan ya? Tadi disebut ada ahlunar, ada nggak ahlu janah katanya? Ya? Ada ahlunar, apakah ada ahlu janah? Betul itu ada. Hal tapi perlu diingat ahlul jannah itu tidak akan keluar dari surga. Makanya kenapa orang yang keluar dari dari neraka sewaktu-waktu disebut ahlul jannah dan sewaktu-waktu disebut al jahannamiyun. Al jahannamiyun mah dalam arti ek narapidana itu. <laughs> al jahannamiyun mah itu ek pengisi neraka itu nah itu ahlul jannah itu Waktu Idul Adha ada gereja yang menyembelih hewan kurban itu dibagikan halal nggak dagingnya? Nah, ini ini jangan melihat nyembelih nah gitu. tapi yang harus dilihatnya dari sisi lainnya gitu. sebab kita khawatir Waddu lautud hinuna Payud hinuna Khawatir kata Allah Lautud hinuna Kalau kamu bertoleransi Maka mereka pun akan bertoleransi Ternyata sekarang sudah terjadi Ada dua lintas agama kan hmm, Ada dua lintas agama Ada barengan Orang Islam ngadoa orang orang budak ngadua itu doa lintas agama apa yang dimaksud dengan maqasidus syar'i iya tujuan-tujuan adanya hukum syara itu tetapi perlu kita uh, teliti dan cermati tujuan-tujuan syara itu bukan irodat Allah dalam arti Allah punya kehendak karena irodat Allah kehendak Allah beda dengan kehendak manusia itu Allah punya kehendak manusia pun punya kehendak tapi beda sifatnya ya. ada tidak hadis yang mengatakan tentang Nabi Musa menampar dan mencokel mata malaikat katanya. Oh. hari, hari begini satu saat ada orang yang datang mengancam kepada kita, akan kita biarkan. Orang yang datang itu tidak kita kenal. Tiba-tiba dia mengancam akan membunuh kita. Apa kita tidak akan melawan? Nah ini yang dimaksud oleh Rasulullah man kutila duna malihi duna nafsi fahuwa syahid orang yang membela diri hukumnya syahid yang datang kepada Musa itu malaikat yang yatama salu rojulan malaikat yang menyerupai laki-laki menyerupai manusia datang abdi badai nyebut nyawa salira <laughs> ini kan ngancam Musa teh ya itu itu pukulannya itu saton itu ah dicabok we itu tidak disebutkan nyokal mata itu <laughs> tetapi disebutkannya itu palato mahuk dia menamparnya eh, balik malaikat ini ya Allah hambamu itu tidak mau disebut nyawa ternyata waktu datang dari dalam bentuk malakal maut dia terima Eh, jadi yang datang itu ya tama salu rojulan seperti pertama kali di mana kadangkala Jibril datang kepada Rasulullah itu ya tama salu rojulan menyerupai laki-laki, menyerupai manusia biasa. Bagaimana sikap Persis dengan semakin banyaknya kezaliman yang dilakukan oleh Pak pemerintah, terutama kezaliman dalam bidang hukum katanya. Iya, sudah saya terangkan. Biar kan. <laughs> itu saya wakil persis itu. Hanya belum eh, secara resmi itu dari tulisan persis itu. Saya bergabung dengan Persis baru satu bulan ya Alhamdulillah Nah pertanyaannya mau nanya apakah benar dalam wudhu mengusap kepala itu langsung dengan telinga katanya Tidak bisa semuanya mengusap, keli, mengusap kepala dengan telinga cing bagaimana caranya hmm. Yang ada itu mengusap kepala kemudian mengusap telinga <laughs> namanya diajar diri kayak oh, gitu kan Yang terakhir Apakah seorang pemimpin dikategorikan dolim jika ada anak buahnya berbuat pen, apa, berbuat pencuri dengan al, di tempat kerja karena mungkin kurang kontrol katanya? Iya. Pada zaman Umar, Umar itu pernah disogrogen seorang pencuri. Itu kan menurut ketentuan dipotong tangan tapi oleh umat dilihat dari atas ke bawah umat menyuruh itu calukan sana polisi tadi polisi nubenghar deh nubenghar kiai calukan ternyata sudah kumpul tidak kiranya yang dimarahi oleh Umar yang tiga orang ini <laughs> bangsat nama dijuruin nempok <laughs> kenapa karena penjaga keamanannya ternyata polisinya itu sudah lalai. Hmm. Maka dengan ayah babasan nah, karena penjaga keamanan beki lalai itu. Maka penjahat beki ganas gitu. Jadi nah, tentu nanti kita harus selidiki dulu apakah dia itu memang karena dorurok itu atau tidak. Ketika ada dororot, ada kesempatan dan kurang ilmu ini. Makanya itu yang dimaksud umat memanggil ulama, mengarang kaya dan polisi itu. Sudah. Ini mohon maaf banyak pertanyaan tentang pertanyaan Idul Adha kemarin Selasa dan Rabu tadi sudah terjawab. Ini banyak sekali pertanyaannya jadi tidak saya bacakan sengaja karena tadi sudah terjawab oleh oleh Ustaz tentang Idul Adha Selasa sama hari Rabu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.